Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fikhi wa qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman ke berapa? 33. Kata beliau, "Tsumma sholatu ma salamin qad utim 'ala alladhi u'ti jawami'al kalim." Kemudian salawat bersamaan diiringi dengan salam yang sudah disempurnakan untuk siapa? untuk seorang yang telah diberikan kepadanya jawami al-kalim untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau dikenal dengan apa? Nabi yang diberikan kepadanya jawami al kalim. Apa sih al kalim itu? Apa itu jawami al kalim? <laughs> Ucapan yang ringkas, padat, mengena. Enggak masalah juga. Ya, ilmu kalam itu ucapan yang ringkas, padat, pendek tapi maknanya luas gitu loh. Paham ya? Nah, contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. Pendek enggak? Pendek, simple, padat tapi maknanya luas. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Seperti itu. Nah, la darar wala la darar wala dirar. Pendek enggak? Pendek, simple tapi ternyata dipakai itu kaidah. Gitu loh ya Pak ya. Seperti itu na'am barakallahu fikum. Masya Allah itu Jawami'ul Kalim. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qawlu thumma shalatu ma salamin qad utim thumma ba'da hamdil thumma ba'da hamdinillahi azza wa jalla wassana alaihi wa wasafahu bima yaliqu bihi jalla wa ala takunu salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pujian untuk Allah azza wa jalla dan sanjungan untuknya na barakallahu fikum kemudian wa wasfuhu bima yaliqu bihi jalla wa ala dan juga mensifatinya dengan dengan apa dengan sifat yang layak yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala takun salatu ala Rasulillah kemudian berikutnya salat itu apa salat maksudnya doa doa itu diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena salat itu memiliki makna yang bermacam-macam di antaranya makna salat secara bahasa apa ad jadi nanti kalau antum terjemahkan jangan sampai keliru paham ya Jangan sampai keliru karena enggak semuanya salat itu artinya yang antum lakukan gerakan salat itu enggak enggak harus ada juga salat artinya apa? Doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi antum salat? Atau ngapain? Bukan salat, tapi mendoakan. Dan salat atas nabi itu pendapat yang rajih adalah apa? Apa yang rajih? Kalau kita mendoakan agar nabi tersebut mendapatkan sanjungan dan pujian di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau Allah taala bersalawat atas nabinya berarti apa? Allah taala memuji. Allah taala memuji, menyanjung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam di hadapan para penduduk langit. Itu namanya salatullah ala Nabi. Paham belum? Jangan sampai keliru ya. Ayo na'am, kita lihat. Kata beliau wa tartib huna munasib sangat cocok. Urut-urutan di sini sangat cocok. Pertama untuk Allah, kedua untuk nabinya. anna haqqallahu muqaddam ala haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan hak Allah itu lebih didahulukan daripada haknya Rasul. Ha fayubda awalan. Nah, fayubda awalan bihaqqillah summa haqqir Rasul sallallahu alaihi Maka diawali yang pertama kali dulu adalah hak Allah, kemudian hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal muwafiq li kitabus sunnah dan itulah yang mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna Allah taala yudkar qabla haqqi rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan hak Allah itu disebutkan sebelum hak rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam tara ila tashahud fi shalah yuqaddam wujubus sana 'ala Allah azza wa jalla wa Allah azza wa jalla 'ala salam 'ala nabi. Nah, bukankah engkau telah melihat, mengetahui ketika tasyahud Nah, ketika apa? Tasyahud. Nah, barakallahu fikum. Di situ antum melihat atau tidak? Kita memperhatikan atau tidak? Ketika tasyahud itu kan didahulukan apa? Wajibnya sana. Eh? Pujian sanjungan untuk Allah taala dan pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum daripada apa? Salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi didahulukan dulu. At-tahiyatu lillah. Ya enggak? Wassalawatu wat-thayyibat. Ya enggak? Siapa dulu berarti? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Walihada walihada taqul oleh karena ini engkau katakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh. Coba bayangkan diurutkan. Pertama tahiyat untuk Allah Subhanahu wa taala, sanjungan pujian. Kemudian berikutnya baru apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh. Tsumma haqqun nafs Nah, summa hakun nafsi, summa hakus salihin. Kemudian hak untuk apa? Hak untuk nah barakallahu fikum untuk dia sendiri dan hak untuk orang saleh. Kama daraja alaihi ulama'una rahimahumullah sebagaimana hal ini sudah berjalan. Nah, barakallahu fikum dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah yabdauna awalan bisana 'ala Allah Subhanahu wa taala, thumma bis salatu wassalamu ala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. pun seperti itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya enggak? Jadi diurutkan. Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, keluarganya biasanya dan para sahabatnya atau orang-orang yang mengikuti beliau. Diurutkan. Paham ya? Jadi seperti itu urut-urutannya. Alhamdulillah, innalhamdulillah. ya enggak? Innal alhamdulillah gitu, seperti itu. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Dan seperti itu kan? Jadi urutkan. Allah Subhanahu wa taala dulu baru nabinya. Nah, kita lihat. Summa as-salatu ma'as salamin qad utim. Jama'a bainas salat was salam li'annahu akmal. Jumi'a bainas salat was salam li'annahu akmal. Digabungkan di sini antara salat dan salam dikarenakan lebih sempurna. Ya, sesuai dengan dalil kita lihat dalilnya nanti. Kama amar Allah taala faqal sebagaimana Allah telah perintahkan Allah taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah sekalian atas Nabi dan juga berucapkanlah apa? salam untuknya. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya itu di sini didahulukan salat dulu baru salam. Nah, orang-orang awam aja yang yang keliru yang mereka menggunakan ritual apa? Ritual selawatan mereka aja mereka mendahulukan apa? Salat dulu ya. Salatullah salamullah namanya. Eh, baru apa? Ala toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah kata mereka. Itu pun apa? Keliru. Masih keliru, enggak ada dalil yang seperti itu. Cuman untuk dikatakan sahihnya mendahulukan dulu untuk Allah Subhanahu taala baru untuk yang lainnya. Maksudnya untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baru yang lainnya. Kita lihat di sini walau iktasara 'ala as-salati wahdaha aw 'ala as-salami wahdahu lakana dzalika jaizan ghaira makruhin 'ala al-qawl ar-rajih masyaallah berdasarkan pendapat yang kuat kalau seandainya mencukupkan dengan salawat saja sallallahu alaihi wasallam boleh enggak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi itu wa ala alihi wasallam kalau wasallam ada wasallamnya ya kalau misalkan mencukupkan salah satunya contohnya Nabi Muhammad alaihissalam misalkan. Ngam ya? Atau mencukupkan dengan apa? Sallallahu alaihi misalkan. Paham ya? Kata beliau itu seperti itu enggak makruh bahkan apa boleh gitu loh. Paham belum? Kan seringnya digabung kan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya enggak? Digabung gitu loh. Kalau sendiri kan boleh atau tidak? Enggak masalah kata beliau. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama ummata at awal at awal ma 'allamahum laisa fihi masya Allah. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam Beliau ketika mengajarkan berumatnya tasyahud, itu awal kali beliau mengajarkan mereka tidak ada tidak apa tidak ada padanya salat. Maksudnya enggak ada lafaz salatnya. Karena tasyahud assalamu alayka ayuhan nabi. Ada enggak salatnya di situ? Lafaz salat enggak ada. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh. Laisa fihi salat hatta qalu ya Rasulullah alimna kaifa nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik ya Rasulullah ha Alimna. Bukan alimna ya. Ayo alimna ya, ayo na'am. Kalau alimna lain lagi ya, Pak. Makanya tadi kan kelihatannya kayak ayo na'am. Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallim alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Fa'allamahum. Sampai-sampai para sahabat karena Rasulullah mengajarkan, nah barakallahu fikum." Rasulullah mengajarkan kepada mereka hanya apa? Hanya masalah salam saja. Akhirnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara bersalam untukmu. Terus bagaimana kalau kalau apa kalau kami na barakallahu fikum, na'am bersolawat untukmu?" Fa'allamahum. Eh, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Fasahih min aqwali ahli ilm annahu la yukrah ifradus salah an salam pendapat yang sahih dari ucapan ahlul ilm bahwasanya tidak dimakruhkan menyendirikan salat daripada salam. Maksudnya kalaupun pakai lafaz salat saja tanpa salam boleh gitu loh, enggak makruh. Naam. Wala salam an anis salah dan juga na'am barakallahu fikum ya, dan atau salam tanpa salat juga boleh. Walakil jam' bainahuma afdal, tapi menggabungkan yang afdal, ya enggak? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu yang afdal digabung seperti itu. Naam. Kita ambil dikit lagi qad utim. Yuhtamal anna an-nadhima qalaha tasmiman lisyatri. Maksudnya apa? Ini ada kemungkinan an-nadhim itu pemilik pantun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala beliau mengucapkannya naam dalam rangka untuk menyempurnakan syatr barisannya. Wa yuhtamal an yakuna al-murad biha anna Allah azza wa jalla akkada taslim bil masdar. Dan ada kemungkinan juga bahwasannya yang diinginkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan taslim tersebut dengan masdar. Faqala wasallimu taslima. Fa hadha yadullu ala annahu yanbaghi an yusallima tasliman taman. Yang seperti ini menunjukkan bahwasannya selayaknya untuk apa mengucapkan salam dengan apa? Dengan sempurna. Li'annal masdar yufidu ta'kid karena masdar memberikan faedah ta'kid. Kama qalu fi qouli ta'ala sebagaimana yang mereka ungkapkan pada firman Allah Taala, wa kallamallahu Musa taklima. Masdarnya maf'ul mutlak, ya enggak? Fungsinya kan ada tiga. Pertama li ta'kid amilih. Ini termasuk ta'kid amil. Jadi benar-benar Allah Taala bicara dengan Nabi Musa itu ya. Tapi orang-orang lebih dakwah dalam mengatakan apa? Kalama itu jarraha katanya. Kalama apa? Jarraha melukai. Jadi Allah Taala itu melukai Nabi Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Mengerti kan? Dengan luka-luka hikmah, dengan dengan kuku-kuku hikmah apa? dengan kuku-kuku hikmah katanya. lomstan. musta'an. Coba antum bingung enggak kira-kira? Jadi kata mereka kalam itu jarraha. Allah taala itu na barakallahu fikum melukai Nabi Musa SAW dengan kuku-kuku hikmah katanya. Bingung apa kuku-kuku hikmah ini? Apa ya? Yang benar ya kalama kalama, kalama yukallimu takliman. Jadi masdar li taqidi amilnya di sini. Benar-benar Allah taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Annahu yufidu ta'kidul kalam wa nafil majaz bahwasanya di sini memberikan faedah menguatkan kalam tersebut benar-benar bicara dan meniadakan majas. Majas itu apa sih kemarin itu? Meminjam kata. Namanya. Tapi kan sudah kita lewati laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa innama yuqalu lahu uslubun min asalibil arab. Ya enggak? Sudah kita lewati kan? Enggak ada di sana majas itu enggak ada. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak ada juga dalam bahasa Arab yang ada itu uslub min asali bil Arab, gaya bahasa orang Arab. Paham belum? Eh, nah itu pendapat yang sahih. Allah musta'an karena sebagian orang mengatakan majas gitu loh. Tapi kita katakan enggak ada majas. Fa qauluna qad utim ay waqa'a mutammiman mukammilan. Maksudnya sungguh telah terjadi dalam keadaan apa? sempurna. Nah, maksudnya sudah apa disempurnakan mungkin dengan eh, dikuatkan dengan apa? Salat dan salam, kemudian atau dikuatkan dengan dalam ayat tersebut dengan masdarnya atau semisalnya. Intinya kesimpulannya sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Summa sholatu as-sholatu fil lughah doa ini penting ini. Salat secara bahasa doa. Paham ya? Nam sholli alaih doakan. Jangan sholli alaih kemudian antum salat itu enggak benar. Paham ya? Naam, kita lihat. Wa fi syar' at-ta'abbud lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bitaslim. Artinya apa? Adapun solat secara syariat adalah ta'abbudillah, beribadah na barakallahu fikum untuk Allah, na barakallahu fikum beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, dibuka dengan takbir, ditutup dengan apa? Salam. Itu solat berarti. Kalau solat secara bahasa tadi apa? Berdoa. Paham ya? Na barakallahu fikum ber berdoa. Ayo, salat secara bahasa adalah berdoa na'am. Kita lihat sini. Karena ini panjang soalnya ditunda aja ya, ditunda pada pertemuan yang akan datang mengenai apa? Mengenai contoh-contoh Na'am barakallahu fiikum bahwasanya doa eh, bahwasanya salat secara bahasa adalah apa? Adalah doa. Tampil dikit lagi, Afan. Diambil dikit lagi yang main nomor satu tuh. Wa huna naqul sini kita katakan mal faedah min an na'rif ma'naha fil lughah wa ma'naha fil syara'. Apa sih faedahnya? Ngapain kita repot-repot sibuk-sibuk tahu salat secara bahasa seperti ini, secara istilah seperti ini cukup secara istilah kita katakan enggak cukup. Faedahnya kita mengetahui secara bahasa maknanya seperti ini, secara istilah makna seperti ini apa faedahnya? Al faedah hiya anna salata idza ja'at fi kalami ahli lughah tuhmal ala urfihi masyaallah bahwasanya solat itu lafaz solat, apabila datang pada kalamnya ahlul lughah, orang orang yang ahlul lughah bahasa Arab, maka dibawa kepada apa? urfihim. Eh, dibawa kepada urfnya mereka. Eh, kebiasaan mereka maknanya apa? Eh, maksudnya ini ya, wa huwa ad Paham belum? Eh, mafhum insyaallah Husain? Secara bahasa apa tadi? ad Nah, paham ya, dibawa kepada urfnya kan kita lewati kan bahwasanya hakikat itu ada berapa? Tiga. Hakikat apa? Orfia, syar'iyah. Ayo. Lugawiyah. Eh lugawiyah. Eh, Ada tiga itu ya. Nah, nah kita lihat ini. Sekarang kita lihat hakikatnya salatnya apa gitu loh. Secara bahasa doa. Wa idza ja'at fi kalam syara' tuhmal ala urfi syara'. Kalau seandainya lafaz salat itu datang dalam nambah kalau fikum pembahasan apa? kalamnya syariat maka kita bawa kepada kepada apa makna sesuai dengan apa kebiasaan syariat apa memaknakannya wahya al ibadatu zatul aqwal wal af'al al ma'lumah al muftatahatu bit takbir wal mukhtatamatu bit taslim yaitu ibadah yang memiliki gerakan-gerakan ucapan-ucapan yang sudah diketahui sudah ditentukan diawali dibuka dengan takbir ditutup dengan apa antum dengan taslim, salam. Na'am barakallahu fikum. malam yujad dalilun 'ala anna hadza ghairul murad. Fa in wujida dalilun 'ala anna hadza ghairul murad, fa innaha la tuhmal 'alaihi masyaallah. Kapan ini? Salat dibawa kepada makna syariat itu kapan? Selama tidak ada dalil, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwasanya ini eh, nah yang bahwasanya ini yang tidak bahwasanya ini yang diinginkan. Bahwasanya ini yang bukan diinginkan. Maksudnya bagaimana? selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ini yang bahwasannya bukan ini yang diinginkan, maka apa dibawa kepada makna bahwasannya apa? Maknanya adalah secara syariat. Tapi kalau ternyata bukan itu yang diinginkan, dibawa kepada makna secara bahasa tadi itu. enam As-salat barakallahu fikum misl qouli ta'ala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim wassalli 'alaihim ini maknanya bukan salat tapi maknanya adalah apa mendoakan, perhatikan baik-baik. Matanya dibuka matanya ya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Matanya kitab ini dibuka, dia tahu sarahnya juga. Matanya kitab ini kan pantun, sarahnya juga ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah zakat yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wasalli alaihim nah, salli alaihim. Salat bukan itu? Perintah untuk salat atau enggak? Hah? Salli alaihim dan salatlah untuk mereka. Salat bukan? Salat tapi salat secara bahasa. Doakanlah mereka itu maksudnya. Nah, barakallahu fiikum. Contohnya antum. Antum dikasih uang. Nah, dikasih uang zakat, zakat harta gitu dikasih uang. Antum doakan enggak? Apa doanya? Jazakumullah khairan itu aja. Maaf doa apa lagi? Ya doa yang paling simpel itu kan man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha faqad ablagha fis sana. Hadisnya siapa itu Ah Fajri? Hadisnya apa? Ah Husain Abdurrahman Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hadisnya siapa itu? Antum? Hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, barang siapa yang diberi kebaikan kepadanya oleh seseorang, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khairan, sungguh dia telah membalas dengan sempurna. Jadi balasannya doanya jazakallahu khairan. Antum dikasih uang atau bilang apa? Jazakallahu khairan. Nah, mau ngapain lagi? Paham ya? Doakan yang terbaik tadi itu. Nah, kita tutup yang terakhir kata beliau, As-salat huna ad-du'a qat'an. Pastikan salat ini doa, bukan salat yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Wa dalil dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fassaraha bi fi'lih. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dengan perbuatan beliau. kana idza atahu qaumun bi shadaqatihim qal dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila datang kaum kepada beliau membawa sedekah mereka, qala Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, berikanlah sanjungan dan pujian untuk keluarga sefulan di hadapan para penduduk langit. Jadi antum harus pahami baik-baik salat eh, ya, solawat itu kalau dari kita untuk orang lain atau untuk Nabi Muhammad itu berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan sanjungan dan pujian kepada si keluarga si di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau Allah Taala bersalawat atas nabinya apa maknanya tadi? Allah Taala bersalawat atas nabinya apa maknanya? Menyanjung dan memuji Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para penduduk langit. Bedakan ya? Bedakan ya? Ayo na'am. Nasallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.